Ya dulu berkata ya bena muwafiq hal tad'u ila baitika illa man tuhibbu fatuba liman ahabbahu al-maula وحمله إلى المقام الأعلى Eh Ibnu Muwafiq Tidakkah engkau mengundang ke rumahmu Melainkan orang yang kamu cintai Kita kalau mengundang ke rumah kan berarti orang yang kita Kita cintai Benar ya? ya. Maka beruntunglah orang yang Allah Maula Allah Yang Allah cintai ya. Dia berudang 60 kali berarti dia beruntung memang Allah cintai, makanya Allah usah. Makanya ada orang yang punya harta banyak tapi nggak berangkat juga. Ya nggak diundang Allah. Allah gedek dia. Allah gedek. Apa yang tahu umroh? Gak haji umroh, gak haji umroh itu undangan Allah subhanahu. Itu menunjukkan cintanya Allah. Dia cinta kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Ya, beruntung. Jadi saya sampai kapan ya bolak balik kamu? Karena itu bukan kemauan dia. Boleh nanti, oh besok, boleh nanti, sampai 60 kali. Ya, kalau setahun sekali berarti udah 60, 60 tahun. 60 tahun umurnya. Dia hampir nanya begitu dalam hati sampai berapa kali, eh, sampai kapan saya kesini? Mundar mandir benar kan. Tiduran ada suara itu iya. kalau mengundang gurunya kan berarti orang yang ente cintai. Iya. Berarti ente diundang mau ke tiap tahun nih. Iya. Karena Allah cintai. Beruntunglah orang yang Allah, beruntunglah bagi orang yang Allah cintai wa hamalahu ilal maqamil a'la dan Allah membawanya kepada magam yang tinggi. وهو عن أبي عبد الله الجوهري Wow itu ya Dan dia juga yatim Dari Abi Abdullah Al-Jawhari Qala kuntu sanatan Fi Arafatin Saya Satu masa berada di Arafah ya pada satu tahun ya, tahunnya nggak disebut tahun berapa dia berada di Arafah gitu. Abdullah bin Abdullah al Jauhari. Balamma kana akhir lain tatkala udah akhir malam numtu aku tidur di Eropa. Arafah. itu malakai. Aku ngimpi lihat dua malaikat. malaikat nadala minas sama, turun dari langit dua malaikat ahadu ahaduhuma yang satu ngomong sama yang satu lisahibihi. Malaikat yang satu bertanya sama yang satu. Dua malaikat lagi ngomong. Ya Abdullah ini. Kam wagabat hadhihi sanata. Berapa oh, berapa yang hukum ini tahu katanya. Berapa orang yang hukum ini tahu? Gala sahibuhu berkata malaikat yang satu. situ mi'ati albi. 600 ribu 600 ribu walam yukbal minhum ya illa sittatu anfus Gak diterima dari 6 ribu eh 600 ribu melainkan 6 6 ampus 6 jiwa Gala lalu Abdullah berkata Fahamamtu an al Tomawadi. Wa'anuha, ha? Iya. iya. Lah aku kepengen gambar wajahku. Oh, iya. Yeah. Mau, mau teriak deh. Ini ngimpi apa bukan ya gitu ya. Hmm. ya Abdullah Jawa ini ya hampir-hampir aku berkeinginan gambar wajahku. Ya anuha jerit deh. Pengen. Oh, Orang kalau ngimpi kan gitu ya. Aku iya. ya, ngimpi gak sih? Iya. Mimpi malaikat ngomong begitu di Arafah. Wa nuha ala nafsi dan aku menjerit atas diriku dalam diri, dalam apa, dalam hati, pengen teriak. Ya, seolah-olah nggak yakin mimpinya. Bahwa dalam mimpinya itu ketemu eh melihat mendengar dua malaikat bercakap-cakap. Berapa yang untuk 600 ribu Berapa yang terima? 6 Dari 600 ribu 6 yang diterima Wadala lahu lalu malaikat yang satu nanya ya ma fa'alallahu fil jami' apa yang Allah perbuat buat yang lain yang semuanya itu 600 ribu yang diterima enam, yang sekian ratus ribunya gimana tuh ya Gala yang satu malaikat berkata masih lanjutan mimpi nih نظر الكريم إليهم بعين الكرم ووهب لكل واحد مئة, مئة ألف وغفر بستة أنفس لست لست مئة ألف وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Apa yang Allah perbuat terhadap yang lain yang diterima cuma enam Penjawab yang satu, Allah melihatnya memandang kepada mereka dengan pandangan mulia. Ya. Allah berikan setiap satu orang itu membawa seratus ribu. Setiap satu orang yang terima nolong nolong seratus ribu. Bayangin. Ya. Satu orang nolong seratus berarti enam orang semuanya diterima semuanya di berkat enam orang tadi Ya Allah. yang jelek aja ditumpukin ke yang baik yang jelek yang jelek digabung hmm, diikutin yang baik aja Wadhalika yang demikian itu Fadlullah yu'ti mayasa Karena karunia Allah Wadulla eh, fadulullahi alaikum warahmatuhu. Kan ada saya deh. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, kita ini kalian termasuk orang-orang yang celaka, yang rugi, oh macam-macam. Tapi kan nak fadilah Allah, rahmat Allah dan lain sebagainya. Wallahu dzul fadlil azim. Karena Allah Allah mempunyai karunia yang amat besar. Jadi beruntung orang tidak lagi ke Mekah dia ya, ukur ya. dikerjakan manasik haji ya, insya Allah ikut ditolong wahua an zinnun annahu gala ra'aitu syaban indal ka'bah yaksiru yuksiru ruku yuksiru ruku'a wa sujuda pada nautu minhu fakultu innaka tuksiru salata wa anta dirul izna fil intiraf Berkata Yafi'i juga dari jenun bahwasanya dia berkata jenun saya pernah melihat seorang pemuda di Ka'bah. Ini ini pemuda banyak sholat banyak sujud. Wah, iya nggak nggak nggak bergerak bergerak udah sebanyak aja kerjaan ini. Aku deketin kan? Kata jenun aku deketin pemuda itu lalu aku tanya, itu banyak sholat, tidak ada kerjaan lain banyak nih ya. kayak gak kayak bergerak di situ banyak kelar banyak kelar banyak kelar banyak ada kelar banyak kelar banyak nggak ada keinginan buat kesalahan kemana dia menjawab ini pemuda tadi antatilul izna bil inhiraf saya lagi nungguin izin buat berpaling buat pulang saya lagi nungguin izin buat pulang Bukan nunggu bisa, bukan. Nungguin tanda alamat dari Allah. Udah boleh pulang belum nih gitu. Wali rupanya. Waliullah. Gara lalu berkata Zinnun fara'aitu rika'atan sagatan adahi. Aku lihat selembar kertas melayang turun ke depan tuh pemuda. Ya, ada tulisannya maktubat biha minallahil azim. Al-Ghafur al 'abdi sadiq syakur. Ini surat dari Allah yang maha mulia, maha pengampun kepada hamba yang sadiq. Okay. Ini udah tingkatan sedikit namanya. Tingkatan sadiq. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada wa salih. Setingkatan itu. Habis nabi siddiq dulu. Habis siddiq baru syuhada. Habis syuhada baru salihin ikatan orang. Ya. Tapi orang kalau dicinta menagi, dicinta mahabbah dengan sangat-sangat mahabbah kepada Rasulullah. Lalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, nebeng juga tuh. Ya. Syauban budaknya Rasulullah terus nak nggak nafsu makan, nggak nafsu tidur, pucet udah tu. Rasulullah Rasulullah tanya kenapa? Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kalau ingetin ya Rasul, emang kenapa? Ntar kalau meninggal, misah. Misah, nggak ketemu lagi. Loh kita nanti di akhirat. Ya Rasulullah kan surga antum di tempat yang tinggi. Amin bawa, ketemu nanti. Apa jawab Rasulullah? Turun firman Allah. Wa may yuti'illah wa rasul وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك modalnya taat sama Allah, taat sama Rasul. Gimana cara taat sama Allah, taat sama Rasul? Ikutin Rasul Ya. Karena orang yang taat kepada Allah ikutin Rasul benar taat, nggak bakal menyimpang. Ya begitu juga orang yang ngaku cinta sama Allah, dia harus ikutin Rasul. Orang yang cinta kepada Rasul begitu juga ikutin sunnahnya. Ya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil Siapa yang cinta kepada sunnahku, maknanya ajaran Nabi. Ajaran Nabi cinta, cinta nih. Berusaha buat ngamalin, belum sanggup berusaha, belum sanggup berusaha. Yang penting ada kecintaan di sini. Cintanya sebayang ini waktu ini sebayang sunnah inte majalis ilim inte ini ya majlis ta'lim. kita ini pikir cinta sama sedaga, cinta sama yang sunnah sunnah cinta ya berusaha mencintai dan me, me, menjalankan apa yang dicintai itu ya. dia aku nanti di surga ya, bersama kalau sahabat-sahabat sudah udah duluan deh tuh ya mereka udah duluan jaminan nabi karena cintanya udah teru, udah udah kebukti kalau kita ini cinta kita benar apa Ya. ada gara-gara cintanya menabi minum darah nabi ya seperti Malik bin Sinan itu Malik bin Sinan waktu nabi di perang Uhud kena ya gitu nancep kopi musik patah. Ya, kopi besi nancep ke kepalanya di dua begitu. Kan biji besi kepalanya eh, ujungnya nancep dua tuh, kayak tanduk. Itu Nabi kena tuh. Kami dari orang kafir di Uhud kalah kan. Nancep patah. Belum ada tang buat nyabut. Kalau ada tang pinjam di ini utuh ya. Siapa namanya? Hah? apa? Mang cabut kabutnya gak geger. Ini ada orang perang. Datang Abu Bada, Abu Bada datang gigit. Digigit. Bayar. Tapi dia cinta yang Rasulullah, takut kalau Rasulullah nama-nama digigit. Takut. Takut takut giginya ikut tak. Tuh, besi kecabut, giginya ikut takut. Tak. Eh. yang ngablak satu. Jendela apa? Masih kan satu, pun lagi, cek, dua, tanggal. Kira-kira cintanya ke situ akhirnya tuh. Datang Malik bin Sinan melihat yang ngalir diusap. Diminum. Dari Rasulullah. Nabi dari Aku rasanya kayak apa itu darahnya. Yang Nabi mengatakan siapa yang darahku mengalir dalam darahnya haram neraka sendiri. Haram. Mau ya kalau Sayyidina Abu Bakar waktu dia dipukulin pingsan. Hidungnya berdarah, bau rusuknya hampir patah pingsan. Sang siuman yang ditanya sampai Rasulullah mana? Kabarnya Rasulullah gimana? Rasulullah baik-baik, ente ini pikirin diri ente, kata umul khair mana? Umul khair. Ibunya bilang, pikirin diri ente dulu, hampir mati. Enggak, Rasulullah kabarnya gimana? Rasulullah sehat-sehat, yang justru enggak sehat tuh ente. Enggak, enggak. Pengen ketemu Rasul juga. Dia enggak, enggak pikirin dirinya, melainkan Rasulullah. Enggak bisa tuh berpisah sedikit aja. Ya, pingsan enggak bisa. Melainkan siuman ingat Rasul. Kalau Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in sudah dibuktikan yang para sahabat ya. yang bapaknya mati hmm. suaminya mati anaknya mati ya kan wanita angsor bapaknya kukur di kubur innalillah ya ya kira-kira kalau perempuan sekarang kabari bapaknya kubur innalillah tenang aja kita, kan? Datang lagi yang baru, lagi di bawah Suami, suami ibu meninggal. Innalillah. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Hmm. Ada orang lagi, ibu anak ibu kubur. Ini adalah Rasulullah gimana? Rasulullah yang tanya. Bapaknya, suaminya, anaknya gugur di Uhud dikabarin biasa aja jangan ditanya mana Rasulullah, gimana Rasulullah, sang lihat ya Rasulullah, ya Rasulullah kesedihanku hilang manakala melihat anda sehat, selamat. Padahal Rasulullah dikabarin dihembusin meninggal. Lihat sahabat begitu kita berarti ya Ini ulangan ceramah maulid nggak apa-apa deh bonus wahwa an lagi tadi deh oh udah salib maghfuran laka ma tagaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ada surat melayang jatuh ke pemuda itu. Dilihat anak Zinun. Itu surat ada tulisannya dari Allah yang maha mulia, maha pengampun kepada hamba yang sadik, yang sangat bersyukur. Apa isinya? Insorif. Ulanglah kan. Maghfuran laga. Ma tagaddama min dambika wa ma ta'akhar. Dalam keadaan diampunin dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Baru di pemuda bergerak. Baru bangun, baru pulang. Allah. Tak tanggung-tanggung yang kirim surat Allah <laughs> Yang bawa malaikat Jabal Allah hajjana Ya Semoga Allah menerima haji kita wa ghafara ma taqaddama min kibar min kibari dzunubina dan mengampuni apa yang lalu daripada dosa besar kita wa ma ta'akhkhar dan yang lalu daripada dosa besar kita wa tahammala 'anna taba'atana taba'atina amin dan Allah tanggung segala kesalahan beban yang kita lakukan Tambihun peringatan ini perlu diingat nih innal hajja wal umrata tajibani fil umri marratan ala kulli muslim مكلف حر مستطيع بوجدان الزاد والراحلة ولو ببيع جاره فاضلا من مؤنة لا إجد لمن يمونه ذهابا وإيابا Sesungguhnya haji dan umrah itu wajib dua-duanya. Seumur hidup sekali. Atas setiap, jadi orang kalau udah haji, umrah ngikut. Paham? Kalau udah haji, umroh ikut. Karena hati haji umroh. Haji mesti. Tapi kalau baru umroh, haji belum. Ya. Karena orang haji pasti umroh. Kalau orang umroh, belum tentu kerjaan haji. Wajib seumur hidup sekali. Atas siapa ada kulit muslim? Setiap orang Islam. Mukallab. Yang udah dewasa. Kalau belum dewasa, kodok nanti. Anak kecil berangkat haji, udah besar baru wajib balik lagi. Ya. Kalau yang nggak punya duit, belum wajib haji diberangkatin, gugur kewajiban, nggak bayar lagi nasi Ya. Kan waktu berangkat miskin orang berangkatin, belum gugur udah. Ya. Baik modal sendiri atau di haji kosasi namanya, ongkos dikasih. Hurin merdeka. Budak gak wajib. Mustafi'in yang mampu biwijdanil zadi warra'ila yang mampu memiliki atau punya atau ada bekal sama kendaraan. Kalau yang yang jauhnya dua marhalah atau lebih. Ya, kalau yang satu marhalah mah jalan kaki. Gak ada kewajiban untuk itu ada ada kendaraan nggak? Ada bekal nggak? Nggak perlu begitu. Ya satu marhala tetap jalan kaki aja. Ya, ya. Kalau yang modal kita gitu nih syaratnya syarat mampunya ditambah tuh. Harus ada bekal dan kendaraan. Karena jauh nggak mungkin jalan kaki. Gitu. Walau baik dari walaupun dengan menjual sawah ladangnya. Walaupun wajib. Dia punya ladang dua, yang satu pun usaha, yang satu kalau jual nggak jadi bangkrut. Masih ada tambahan, hasilnya masih bisa ngempanin anak, bini. Yang satu wajib jual. Wajib jual, agak haji. Jual dong, ayo. Orang aja kalau duit ngumpul. Orang punya dapat warisan. Dia miskin, dapat warisan. Rumah, dua. Rumah, dua. Yang satu ditempatin, yang satu buat kontrakin. Kalau ternyata eh iya dia, dia udah punya rumah, dapat dua. Dapat dua. Kan rumah dia udah ada tuh. Kontrakan udah mampu belum tuh? Udah. Udah mampu. Jual satu berangkat aja. Kalau dia nggak berangkat nungguin sampai dia meninggal baru mau berangkat. Ya, habis duluan. Jadi jual yang satu, karena ketika dia dapat warisan tuh cuk, dua lume, berarti dia kaya nantinya. Datang tahun itu kewajiban haji. Kalau dia nggak berangkat, mati pasif. pasif. Jual satu berangkat. Kan masih ada satu lagi yang ditempatin ada. Ya. Kecuali nganggur, dapat rumah dua, yang satu ditempatin, yang satu buat makan, kontrakin. Itu nggak wajib. Ya kalau dijual jadi kagak keme. Dijual satu gak kemek kan satu terpakai. dua pergi haji gak kemek. Bini gak ada, gak ada buat bini gak ada atau pulang haji jadi susah itu misalnya belum wajib sebetulnya tapi kalau dia mau jual juga berangkat gak dosa Gak dosa asal jangan ada utang ya yeah melainkan utang yang ditakhirkan dan dia mau bayar, sanggup bayar boleh Ya. Haji ngutang gimana Boleh gak? Setelah pulang haji ada bayaran gak tuh? Sanggup? Boleh. Boleh nggak Pak? Ya. Seperti ini dapat kan, dari kantor pinjaman 50 juta buat berangkat haji. Ntar potongannya tiap bulan. Ya. Potong gaji. Boleh gak? Boleh nggak Pak? Karena ada ada apa namanya? Yang nggak boleh bayar kakak sanggup, dua rumah, semuanya terbengkalai alam itu. haji gimana Haji Mansur namanya tinggal kamar kasur. Haji gimana Arisan haji kan ada? Boleh. Boleh. Kan ada mampu bayar. Mampu bayar kan? Iya. Tapi belum wajib. Hitungannya belum wajib. Iya dong belum wajib. Hitungannya belum. Tapi karena dia mau patungan, kocok yang keluar berangkat boleh, boleh. Jadi sesuatu yang belum wajib kalau dia berangkat boleh sah. Itu doang hukumnya. Ya. Hah? Gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Kan ada tuh sekarang tarisan haji. Bagus. Ikut nggak apa Daripada kita mengumpulkan kakak kisah-kisah sampai harus sampai haji nanti Tetapi ada pulang buat bayar arisan Jangan udah berangkat haji pulang hutang oh, Wah bayar haji nih dosa lain aja tuh ya. dosa aja sih, karena dia haji pakai duit orang Tapi ngezolimin orang gak dibayar Gak apa-apa ya, Arisan haji Asal dia mampu buat Ntar ada nih tapi nggak ada arisan ini masuk utang yang muajjal. Walaupun dengan menjual sawah ladangnya kias aja di rumah. Fadilan min mu'nadin igate Yang lebih ada lebihnya daripada membiayai pembiayaan yang pantas liman yamu itu bagi orang yang dibiayainya ada anak, ada bini, gue jual nih, ntar gue berangkat haji, kira-kira nih makan dari yang lain ada gak? Ada, berangkat. Wajib. Wajib. Wajib jual, karena yang satu ada itu usaha namanya. Buat digarap, buat dikontrakin kayak buat kasih makan anak bininya. Ya. Dia haji berangkat berapa bulan? Sebulan. Nih uang makan sebulan. Nih uang sekolah. Nih udah siap semuanya berangkat. Ya. Jangan semuanya dijual, dibawa semuanya bini tidur di kolong jembatan. Wah, lu makan, nih mak lu aja deh. Gimana kek? Makan nggak makan, bodoh ada Allah <laughs> Belum wajib yang gitu. Ya. Jangan, jangan haji nyusahin orang gitu aja terutama nyusahin orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Dihaban wa iaban pulang pergi ada, pulang pergi ada tuh, ada biaya kendaraan pulang pergi. Wa andainin ada, dan ada juga kelebihan buat bayar utang. Kelebihan buat bayar walau muajalan walaupun utangnya yang sifatnya tangguh. Nah, tempo, sedia arisan ya arisan cuma arisan jatuhnya nggak wajib ya nggak wajib tetapi yang dimaksud di sini kita punya duit udah bulat nih cukup buat haji tapi kalau kita bayar utang habis nggak bisa berangkat kita ngomong yang utangin ah, ini tetap nyicil nih itu ya kan perjanjian nyicil ah, ini kalau lunas langsung ntar bisa aja cuman ini nggak berangkat haji nih karena perjanjian anda nyicil mimpi sebulan sekian. Ntar pulang haji anda cicil aja ya. Iya nggak apa-apa emang mau cicilan utangnya kan. Jadi yang lima puluh buat ongkos nggak apa-apa. Ya, bukan yang dimaksud harus bayar utang itu enggak. Enggak harus, yang penting ada niat buat bayar ya walaupun dicicil. Nah, boleh nggak apa-apa. Bahkan yang modal begitu kewajiban jatuhnya di haji. Kewajiban ya, ada lebih buat ada lebih buat keluarga eh lebih kalau ada kendaraan cukup biaya yang dia tanggung anak ini cukup kemudian utang udah siap dibayar walaupun dicicil jatuh wajib tuh namanya kalau ada uang yang cukup buat haji Au amhala ila iyadihi anif alat tarahi atau memang ditunda sampai pulangnya ya atas memperlambat Ntar pulang baru gue bayar deh. Ya, apa deh? Berangkat haji. Bisharti azmihi alal bahri. Dengan syarat dia mengazam buat ngerjain itu, buat ngebayar. Jangan nepo. Ntar pulang haji, wah gue bayar. Enggak, kan itu gue haji dulu. Yang begitu niat buruk itu, ya, udah membuat hajinya keterah. Jadi niatnya sungguh benar mau bayar. Paman mata au aduba. Siapa orang yang mati atau lumpuh. Walam yahudja ba'dal istita'ah. Tapi belum haji setelah mampu. Dia mampu haji, nggak berangkat juga. Tahun ini dia mampu, nggak berangkat. Eh mati. Tahun ini dia wajib berangkat, dia jatuh kewajiban. Ya. Nggak mau berangkat. Nggak mau berangkat. Eh lumpuh lumpuh, jadi nggak bisa lagi. Mati atau lumpuh setelah mampu. Berarti dia tabayyana fiskuhu. Maka nyatalah kefasikannya di akhir di akhir sinil imkan. Pada akhir ya pada akhir tahun yang memungkinkan dia haji. Kalau tahun 2009 dia udah jatuh kewajiban haji, ya dia nggak haji, Eh tahun 2011 dia meninggal dunia. Dari mulai situ dia, dia, dia dianggap pasif tuh. Hmm. Dari 2009 sampai 2011 dia dianggap pasif. Berapa tahun dia pasif tuh? Ya, melainkan keluarganya. Keluarganya mesti bikinin hadiah itu? Badan. Atau yang lumpuh gitu juga. Lagi seger nggak mau berangkat. Seger harta ada nggak berangkat. Eh lumpuh kan susah ini. Apa jadi dimaafin kagak. Sebelum lumpuhnya itu dihitung fasik. Sebelum lumpuhnya dihitung fasik. Bahkan setelah lumpuhnya dihitung fasik juga kalau nggak dibayar. Iya. Kalau tidak kirimin duit buat orang bikin dia haji. Ya. Paham nggak? Kalau iya. oh, yang mati kan selesai itu dirinya udah mati. Iya. Tetapi ahli warisnya kesian tolongin bikin ibadah. Kalau mau tolong kalau mau kesian orang tua misalnya ya eh, badalin ya orang lain kalau yang lumpuh gimana duit ada tapi lumpuh nggak mampu sebelum dia lumpuh tadi dihitung sampai ke lumpuh hitung fasik karena dia waktu mampu nggak mau dan setelah lumpuhnya juga masih hitung fasik karena masih hidup walaupun lumpuh sampai dia hajiin ya tuh orang buat hajiin dia badan baru hilang kepasikannya jadi lebih baik belum haji mati, belum belum haji lebih haji lumpuh. Dua-duanya jangan. Yang udah jatuh kewajiban. Yang udah jatuh Siapa yang punya jatuh kewajiban? Yang punya duit cukup atau punya rumah buat dijual bisa, ya. Yeah. Yang satunya ada itu bisa buat nyidupin ya. Yeah. Boleh jual rumah. Kalau jangan jual rumah orang aja. Kan, kan orang misalnya haji mampu set haji mampu eh, haji kan wajib ya. umroh kan sunnah ada orang yang berangkat umroh dulu gimana tuh pada saat dia lumpuh setelah pulang umroh gimana tuh hukumnya tetap haji ini wajib ya belum masuk masuk pasik nggak tuh pasik pasik ya karena haji wajib, umroh wajib. Cuman mendahulukan haji atas umroh lebih wajib. Kecuali dalam kondisi keadaan negara kita nih pakai tubuh duit ya, tahun ya. dia udah nyetor udah nyetor nungguin gelombang tiga tahun tapi setoran nggak diambil nih biarin emang ditungguin aja nanti 2000 2000 berapa 2016 ya? Dia udah tangan nih Ka'bah, di umroh nih. Di umroh. Gak apa-apa. Ya. Kalau haji gampang, haji gampang. Tapi karena mahal, belain umroh. Haji gampang. Duit banyak, haji gampang. Cuman belain umroh, lantaran dikit biayanya. Yang begitu mati tuh. Uh. Boleh jadi karena bakilnya itu nggak direken umrohnya tuh. Nggak direken umrohnya ya. Karena mendahulukan mementingkan umroh daripada haji satu hal yang keliru. Ya, ya, tapi kalau kondisi memang haji ngantri, asal syaratnya tetap kita ada mau haji udah nyetor, ya tinggal nungguin panggilan, masuk akal nih, tinggal nunggu yang belum nyetor nunggu panggilan Tidak apa-apa. Kalau wajibnya cuma umroh doang, dia ya umroh. Tidak apa-apa. Haji tidak wajib nanti Ya. Sampai nungguin mau haji. Andai kata meninggal belum haji yang mudah gitu udah umroh. Udah gak, nggak nggak nggak pasik karena gak hajinya itu. Ya. Kalau yang dimaksud haji dahlan orang umroh dulu karena gak punya duit buat haji. cuma duit um, cukup umroh. Boleh gak Boleh. Tapi kewajiban haji gugur gak? Ya. Kagak. Cuman karena dia nggak mampu meninggal, iya gak dosa. umrahnya udah gugur dia gitu. Tapi kalau dia cukup, kewajiban haji datang, kagak mau lantaran bakilnya. Pengen milih yang murah doang, 15 juta. Iya gak Haji 230 yang dekat Dibelain umroh, meninggal, fasik. Fasik hajinya tuh. Karena dia ninggalin wajib haji. Kecuali yang gak punya duit deh, yang takutnya umroh doang. Dia ya udah umroh gak apa-apa. Barangkali Allah angkat umrohnya ke derajat dia yang tinggi karena ketidakmampuan dia. Kangen juga, pengen ngelihat Ka'bah, pengen ke ini, ibadah di sana. Jadi motivasinya itu niatnya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau nanya, nanya aja, Enggak apa-apa. Jangan malu-malu, nggak bayar. Udah ditanggung oleh panitia. Ada yang mau nanya nggak? Wakada bima ba'daha bil maghdub. Begitu juga apa-apa yang sesudahnya dalam masalah lumpuh yang belum sebelum lu, dia udah jatuh wajib, dia jatuh, eh lumpuh. Berarti kan di sini pasif namanya nih. Dihitung dari mulai wajibnya dia tapi nggak haji sampai lumpuh dihitung pasif. Begitu dia yang sesudahnya masih jangka pasif karena dia masih hidup. Itu pasif. Sampai kapan kelarnya pasif? Ila ayu hajja. Ya. Yeah. Ila ayu hajja anhu sampai dihajiin dia. Tapi dibikinin badal haji. Jadi kalau ada yang namanya gimana udah nyetor lumpuh, udah jatuh wajib udah kirimin buat orang. Bikinin badal, kesian dia. Ya. Udah nyetor, udah nyetor, lumpuh tiba-tiba gimana Jangan ditarik duitnya. Karena udah jatuh wajib. Jatuh wajib. Melainkan kalau dia mesti berobat dengan perobatan yang perlu biaya besar, nggak ada lagi duit melainkan duit yang itu. Ah, nggak apa-apa ditarik buat berobat. Tapi kebanyakan duit banyak ditarik lagi. Sayang tuh kalau nggak ditarik, tarik aja. Gak usah berangkat itu lumpuh, udah nggak wajib kan? Tapi bilang lumpuh udah kagak wajib. Ya. Karena hitungannya bukan masalah itu, duitnya ada, kemampuan ada. Ya. Iya. Kan udah jatuh wajib dia. Duit ada, duit ada, badan sehat. Duit ada, badan sehat nggak mau haji. Ya, yeah. duit ada, badan sehat nggak mau. Udah jatuh kewajiban, udah jatuh kewajiban. Tiba-tiba dia sakit, gimana tuh? itu sehatnya dia waktu sehatnya dia nah kalau orang yang restore haji tiba-tiba sakit kan jatuh tuh eh gugur kewajiban cuma sayang kesian kalau orang yang duitnya banyak udah aja ya yeah. kalau bisa kalau bisa diganti ganti. kalau enggak yuk ya cuma kan susah ya sekarang ini bisa diganti bisa kan ganti nama bisa kan Eh, mestinya pemerintah kita begitu. Oh, ini sampai lumpuh nggak jadi berangkat gimana? Tolong kesian. Ya bikin badan haji. Ini mengantri banyak sih. Gugur, gugur. Nah, jadi akhirnya ditarik sama keluarganya. Gimana hal yang demikian? Ya nggak mengapa. Cuman sayang aja. Ya sayang. Kalau yang dimaksud pasik tadi, badan duit ada, badan sehat, nggak mau berangkat, Ya 2009 ini dia yang gampang. 2009 duit ada badan nggak berangkat, nggak nyetor parah. Eh 2010 setruk, 2010 setruk. Itu yang 2009 tuh yang udah jatuh wajib karena dia nggak berangkat, ya itu dihitung pasik sampai 2010. Terus berlanjut lagi kepastikannya berlanjut lagi kefasikannya kalau dia belum dihajiin. Tapi sakit nggak wajib betul. Tetapi sakitnya itu setelah datangnya kewajiban. Gitu. Sakitnya itu datangnya setelah kewajiban, udah jatuh kewajiban. Kecuali sakitnya belum jatuh kewajiban. Kapan bulan haji misalnya orang mulain? mulai ini kapan misalnya berangkat nih bulan Rejab itu uwan bulan Rajab. itu Hah? bulan Syawal kali ya ya Syawal ya. bulan Ramadan dia belum punya duit nggak punya duit pasti akhir Ramadan setruk akhir Ramadan setruk ya kemudian Apakah itu jatuh wajib tuh? Enggak. Tanya karena karena belum bulan berangkat. Itu. Kecuali memang dari awalnya dia sehat, jatuh pas mulai-mulai kewajiban haji, dia nggak nyetor juga misalnya. Ya. Lalu dia sakit, baru di situ direk. Direkt. Ya. Seratus salah. Kalau kita kan rancu karena setoran nih. Rancu di setoran. Jadi hukum kita nih diracun ke setoran. Kalau yang konyong-konyong nyetornya bulan syawal, berangkatnya nanti. Gak bisa tahu itu juga. Gitu, jadi kita rancu. Kecuali di negara-negara yang kuat kuotanya cukup, yang berangkat sedikit. Itu gampang aja, jadinya terus sebulan bisa berangkat. Ya. Kalau kayak kita gitu, ngantuk, oh, itu. Oh, dua bulan mau berangkat bisa berangkat. Ya? Kalau sekarang atau sekarang berangkat lima tahun. Pama syuhidabi tanggung Dan apa yang disaksikan oleh dia dengan dia, apa aja saksinya dia ditolak. Ini orang yang jatuh kewajiban haji lalu dia nggak haji, dia nggak boleh jadi saksi. Persaksiannya ditolak. Jadi saksi pernikahan nggak boleh, jadi saksi hukum nggak boleh. Pokoknya nggak boleh jadi saksi. Kan? Karena orang fasik, orang fasik persaksiannya ditolak di dalam Islam, di dalam hukum Islam. Aukudiatiha atau yang diputuskan padanya nggak boleh juga. Ya, yang perlu keputusan dia nggak sah. Ya, tabayana butulamu nyata batilnya. Wakada tazwizu mauliyadihi begitu juga pernikahan terhadap perwaliannya nggak boleh juga. Ya. Bahaya ya. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu ma kuntu min qabli la ilaha الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمر إن شاء الله تعالى من الأمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسمع برضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه حسبنا الله نعم الجيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بعلمي زينا من حلمي وكرنا بالتقوى زينا بالعافيه اللهم ربنا اتنا في